Kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah, maka nggak akan pernah sah romyu koblas Tapi sekali bersayat Muhammad ulama seluruh dunia itu ya biasa romyu koblas zawal. Dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu libayanil afdoliyah untuk menjelaskan ke utama. Contoh lagi misalnya, semua ahli tareh sepakat ketika Nabi Tawaf itu tofa rokiban, terus pas Tawaf ini naik unta. Kalau yang seperti ini tuh nil jawas untuk menjelaskan kalau tawaf naik itu sah. Dan sampean terus darah nih syarat saya tawaf kudu naik. Ka'bah kredit. Terus ngangguk balapan pespa paham ya? Nanti koyok teletabis nih, cek tua. Mereka oleh numpak terus yang cek nom-nom numpak apa iku skuter. Ini bukti bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu bukti sebagai syarat sah. Kadang Nabi ngelampai sesuatu itu ya kadang wajib, kadang sunat, kadang mubah atau jawas. Itu ranahnya ulama yang membeda-bedakan itu. Begitu juga misalnya Nabi tawaf. Kadang ngetikan labbaik Allahumma labbaik labbaik. Yang nggak pernah ditinggalkan adalah tawaf tujuh kali putaran. Itu yang nggak pernah ditinggalkan. Tapi kalau ngendikan labbaik kadang ngendikan, kadang enggak, kadang doa kadang enggak. Berarti berstatus sunat. Nah itu ulama yang tahu. Ya itu ulama Nah, di antara ulama itu tentu Imam Nawawi yang hampir semua alawiyin, semua ulama maka kitab Minhajud Thalib. Tetes niki penting kula aturaken kersane ojo sithik-sithik muni sunnah Rasul. sunnah Rasul sing piye? Sunnah itu maknanya perilaku, perilaku atau tidak lampa. Lah tidak lampah Nabi ku kadang wajib, kadang sunat, kadang yang repot kadang khosois. Misalnya Nabi nekah songo, ora oleh sampai niru, niru Nabi. Wah, ya repot. Bojo sitok itu melayu malah. Aneh-aneh. Terus sunai Nabi ku nak sholat tahajud itu nganti sikile abo ya sakit Habib Ali ya enak gitu. Wong putune kira-kira ora kuat meneh kula ora kuat. ya <laughs> yes, pokoke ben nabi sing bangsa abot-abot ku ben nabi. Mergo termasuk khususnya nabi niku diwajibno pangeran tahajud. Jadi tahajud sing sunat kanggo umat, eh kanggo nabi niku wajib. Jadi khususnya aku ora fasilitas tok, nyuwang samu khususnya fasilitas tok. Kadang khususnya niku sing ora wajib kanggo umat, eh kanggo kanjeng nabi wajib. Termasuk nabi ini wajib nopo? Tahajud. Jadi nabi ini nak buatan tahajud ngerasa dosa. Nak santrinya tenang mawon, tenang, buatan ngarah wajib tak jamin buatan ngarah wajib. Paham ya? Terus Nah setelah solu kamaro muni usolli ada penjelasan. Misalnya Nabi berdiri, itu hukumnya kayak apa? Ini wajib. Nabi baca fatihah wajib. Kalau baca suratnya, kadang baca, kadang tidak, berarti tidak wajib. Begitu seterusnya itu cara analisis ulama. Mohon kalau terusakan ya. Atas utai tekan kaping songo wal ashiro lan kaping sepuluh wal hadi asyara lan kaping sebelas iku atas syahudu iku coba tasahud. Ini ku kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qu'uduhu lan lungguh tasahud. Ya dados tasahud, lungguh tasahud wa sholatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados dalam tasahud akhir itu ada tiga rukun sekaligus. Duduknya sendiri rukun, membaca tasahud juga nopo? Rukun, baca sholawat alam nabi juga rukun. Berarti dalam apa duduk itu ada sekaligus tiga rukun. Itu duduknya sendiri, itu juga berstatus rukun. Membaca tasahudnya juga berstatus rukun. Baca solawatnya juga berstatus rukun. Makanya ada ulama itu kadang ulama itu gelem ra gelem ya keliru, tapi keliru sing ra iso bener. Makanya gelem ra gelem keliru. Tapi keliru sing mesti bener. Ya tau ya bener sing mesti keliru. Sama tak nak iso jawabnya. Pertama rukun sholat apa ya? Jawab. Ya, jawab ya, mesti kelirulah apa apa. Pertama rukun sholat apa? Niat. Berarti kayak niat sih lagi ngatek apa ngatek sih lagi niat? Ayo jawab. Ayo dhisik di niat sampai ngatek ngatek Berarti ngadeg tak tanpa niat wis sholat. lo nak ngadeg sih berarti ngatek tak sedurungin niat wis sholat. Menjadi sholat setelah niat atau setelah ngadeg? Setelah niat. Lah niat pengatik di sini. Lah niat pengatik di sini. Loh, kada <laughs> iya, ada. Itu kabeh sarah darah pokoke semua ra gelem kudu salah. Muni niat sih ya salah, muni ngatik sih Atau rata mikir kok sampean, malah bener. jadi <laughs> sikap penting. Pidato orang usah detail ya untuk sanggup ora usah mikir lah pokoke. <laughs> Niku mau balik Nah ulama betul mikir nanti jadi ulama itu ya kadang gak dipilihan. Akhirnya darah ini arkanus sholat itu apa? Pertama apa coba? Kalau pakai tertib. Misalnya baso wajah yuk. Ya. Baso wajah sama niat dulu mana? Enggak jawab saja. Lo bareng gak fair jenenge ngomong tertib. Baso wajah sama niat dulu mana? Dulu niat. Kalau niat dengan tidak basuh sah ta gak sah. Nah basuh tok ora niat. Rasa. Berarti bakso wajah mbek niat. <laughs> Jadi wudhu kudu tertib. Lah kok ana rukun bareng. Lah ulama ngono. Dadi kadang gak dipilihan kadang salah iku ya ora dipilihan Kayak kowe dadi kiai ngaji cucu hadirin wong wedok ayu wis gelem ra gelem salah. orang delok dianggap sombong delok ya dosa tenan neraka. Nah sing kuat gak apa-apa nek nah, masalah yakin masalah. Lha <laughs> strategi pilihan. Jadi hidup tuh banyak yang gak punya pilihan. Kalau mulang teng mriki ngerasa dosa. Mosok mulang ning arepe para habaib ngerasa dosa. Tera mulang yang ngerasa dosa, dikongkon orang nurut. <laughs> Yes, yes, mbah bener mbah ora sawa alam wis ben pengiram diambak sing itu. Jelas kalau tetap merasa itu dzalamna napa anfusan. Kita tidak punya pilihan. Kalau berkali-kali ngisi pengajian di depan para ulama, Orang nurut itu ya dosa, diutus ulama, nurut itu ya kayak rapati sopan ngarepi kiai mulang. Nah sampean sing mulang karuan dosa wong ora iso kok mulang malah. <laughs> Hukumnya jelas, jadi kenapa hukumnya jelas. Cetok. Dari malah karuan, malah penak, sampean penak, hukumnya jelas. Bon kalau terus nanya. Jadi ada ada satu statement hukum yang memang nggak ada pilihan kayak tadi ya ngadeg niat takbir atau apa bahasa wajah niat. Sekarang takbir, takbir sama niat dulu mana? yuk Dulu niat apa dulu takbir? Niat. lana niat tak tanpa takbir, niatnya terhitung enggak? Enggak, wong namanya niat kosdusek muktaronan ini. Kacek sidik. <laughs> Umat kok dia ini gak jelas ya. Jadi dawe para ulama teng sara-sara itu ilmu itu kadang nggak bisa dijelaskan karena tadi yang namanya niat itu harus kerentek berbarengan melakukan. Pertanyaannya lalu dengan niat dengan yang dilakukan itu dulu mana? Pokoknya berarti apa ya? Takbir, ngadep, niat, niat, takbir, lah nek kowe kepen tertib yo ngene niat dik, usolli fardhu dzuri jek lungguh. Bariku takbir. Takbir setengah urung ngadeg. Lagi nomor telu ngadeg. Takoki gurumu, "Lho kok lagi ngadeg? Kan nomor telu, Pak." Jadi memang nggak ada pilihan. Jadi dalam hidup itu kadang nggak ada pilihan. Makanya gue rasa sok suci. Hidup itu nggak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, binawang fasek itu penting nggak? Penting. Tapi kancana nung faseku ku haram, mari katut. Kowe kancana nung fasek ku haram, mari katut fasek. Ti ngembarno wong fasek umati Rasulullah yo haram, umat Nabi kok mbok Kancanan yo haram ngembarno. Haram. Lah terus piye, Gus? Ya rapi piye-piye. <laughs> Ayo saiki misalnya, kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram tora. Haram. Terus bawa gedong, haram tora. <laughs> Hidup itu tidak banyak pilihan. Jadi dilema dari dari guru guru dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti kolbak takok natimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti nggak ada pilihan. motivem kancana nung fasek iku mergo enak kancana nung fasek. Delok dangdut pantas apa ya pantas. Apa motifmu di didik? Ayo rata-rata ke kancana nung fasek motifmu didik apa enak kancana nung fasek? Enak. Haram berarti. <laughs>